Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita baca sedikit barakallahu fikum kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar pembahasan faedah mengenai bismillahirrahmanirrahim. Dan sudah kami sebutkan bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kedua-duanya itu apa, Ehsan, untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa itu Ar-Rahman atau Ar apa itu Ar-Rahim? Apanya Allah Subhanahu wa taala? Nama. Nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung sifat yang sangat mulia. Sifat apa itu? Antum? Ar-Rahmah, sifat kasih sayang. Bedanya apa kira-kira? Sifat yang terkandung dalam Ar-Rahman dan sifat yang terkandung dalam Ar-Rahim. Bedanya apa? Umum, luas. Ar-Rahman, sifat rahmatnya umum, luas. Orang fasik, orang kafir, orang muslim dapat. Kalau Ar-Rahim, khas untuk orang-orang mukminin. Mahum salah itu bedanya. Sekarang kita akan masuki yang berikutnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ah, thumma bada bil hamdi Ba'da bismillahirrahmanirrahim faqala alhamdulillah. Kemudian beliau memulai dengan bacaan alhamdulillah setelah membaca atau menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Seraya beliau berkata alhamdulillah. Wa hadza aidan minas sunnah an yubda'a al-kalam bilhamdillah. Bilhamdillah. Ini termasuk bagian dari as-sunnah hendaknya seorang mengawali ucapannya itu dengan alhamdulillah. Paham ya? Setelah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu contoh aja. Atau innal hamdalillah, kan gitu. Naam. karena kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dzalik atau sebagaimana yang dahulu Rasulullah, hal tersebut adalah sebagaimana yang dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Wa kama bada Allahu kitabahu bilhamdillahi rabbil alamin fi suratul Fatihah Sebagaimana juga Allah Taala telah mengawali di dalam Al-Qur'anul Karim dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Mengawali surat apa? Al-Fatihah. Paham ya? Surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdu ini penting juga. Hamdu itu maknanya adalah asana, sanjungan, pujian. Fallahu jalla wa ala yusna alaih. Maka Allah Ta'ala dipuji, disanjung yuh wa yuhmadu li dzatihi wa li asma'i wa li sifatihi wa li af'alihi jalla wa ala. Maka Allah Subhanahu wa taala dipuji dikarenakan zatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Jadi alhamdu maknanya apa tadi? Asfana, sanjungan pujian. Cuman ada enggak bedanya alhamdu dengan al-madhu kemarin? Ada bedanya enggak Abdurrahman? Alhamdu dengan al-madhu? Apa bedanya? Puji untuk Allah. Tapi diiringi dengan apa kemarin? Rasa cinta dan pengagungan. Kalau al-madhu itu juga pujian. Paham ya? Tapi umum sifatnya. Karena apa? Karena ini tidak diiringi dengan rasa cinta dan pengagungan. Jadi kalau sesama manusia biasanya menggunakan madhu, madahtu fulanan, ha? madahtu fulanan. Wa, nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat, tapi kalau alhamdulillah Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Qalu Alhamdulillah al-alif al lam lil istighraq. Al-alif lam lil istighraq. Naam, alif lam di sini untuk istighraqiyah yang artinya mencakup semuanya. Contohnya ada lainnya, contoh lain. Al-istighraqiyah contoh lain apa? Khuliqal insanu dha'ifa. Semua manusia diciptakan dalam keadaan lemah, semuanya. Yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, pejabat, petinggi negara, rakyat sipil, semuanya diciptakan dalam keadaan lemah. Bodyguardnya pun lemah juga karena masih tidur. Setelah tidur meninggal dunia nanti. Mana itu? Itu lemah semuanya. Nah, menunjukkan bahwasanya apa? Al itu ada al istighraqiyah ini. Alhamdulillah, alhamdulillah jami'ul mahamid lillahi subhanahu wa ta'ala fahuwal mustahiqul lil hamdi 'ala al-itlaq seluruh pujian-pujian murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka dialah zat yang berhak untuk disanjung dan dipuji secara mutlak Allah subhanahu wa ta'ala walhamdu a'am min syukur ini faedahnya alhamdu itu lebih umum daripada syukur alhamdu kan memuji syukur kan bersyukur juga walaupun kelihatannya sama-sama mengandung unsur pujian kenapa bedanya apa bedanya Li'anna syukra yakunu 'alal afal faqat. Karena bersyukur itu seringnya apa? Terwujudkan dengan perbuatan saja bersyukur. Paham ya? Saking bersyukurnya dia memberikan hadiah ke orang lain. Perbuatan atau bukan? Perbuatan. Nah, wa amal hamdu adapun hamdu pujian fayakunu 'ala awsa' mendalik Maka lebih dari itu saja. Lebih daripada perbuatan, perbuatan, ucapan dan hati. Ya enggak? Alhamdulillah ucapan memberi perbuatan Meyakini hatinya itu. Naam. alat pujian terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal asma dan juga pujian terhadap nama-nama Allah taala, wa sifat dan juga pujian kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wal af'al dan pujian terhadap perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Asyukru walhamdu itu na barakallahu dua perkara yang memang terbedakan. Kalau alhamdulillah umum sifatnya alhamdulillah, enggak harus ngatur ngasih gitu loh. Tapi biasanya kalau syukur bentuk syukurnya itu terkadang dia ngasih, terkadang juga mengucapkan seperti itu. Itu kalau mau terbedakan wa illa pada asalnya barakallahu fikum wa'idakumullah, pujian sanjungan itu juga termasuk bentuk syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pujian yang bentuknya adalah alhamdulillah. Faqalu alhamdulillah ay as-sana'ul kamil mustahiqqun azza wa jal wahdahu la syarikalah. Maka kata beliau, ucapan alhamdulillah maksudnya adalah sanjungan yang sempurna yang mana itu berhak hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata yang tidak ada sekutu baginya. Adapun yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala walhamdulillahirabbil alamin.